Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Manduma Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa kemarin? Pembahasan seputar bahwasanya terkadang di dalam suatu ibadah kita menjadikan patokan atau tolak ukurnya itu dengan don. Barakallahu fiikum. Dengan apa? Dengan don. Don itu adalah dugaan atau sangkaan kuat tapi kemungkinan besarnya benar namanya don. Nah, membangun dapat di atas apa? Don. Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau dalam masalah muamalah, apa? Ya. Dalam masalah muamalah itu tidak dibangun di atas don tapi di atas transaksi muamalah itu sendiri. Karena kalau muamalah harus jelas, barangnya jelas, nggak ada istilah penipuan, nggak ada istilah penyamaran, jadi harus jelas-jelas barangnya, ijab kabulnya jelas. Tapi kalau untuk masalah ibadah, sudah kita kemarin ya, dibangun di atas don. Dan nanti kalau ternyata donnya keliru bagaimana? Kalau dhannya keliru, maka apa? Diperbaiki. Kita mengambil yang benar. Paham belum? Contohnya atau menduga sudah sholat tiga rakaat, sudah dapat tiga rakaat pada salat duhur. Paham ya? Ternyata keliru, ya harus nambah satu rakaat lagi. Paham ya? Seperti itu nah barakallahu fiikum. Kita lihat halaman 166 bagian bawah itu. Rajulun a'ta zakatahu li syakhsin yadun annahu min ahli zakah. Ini kan? Ada orang dia memberikan zakatnya kepada orang lain, dia mengira mengira bahwasanya orang yang diberi tersebut adalah apa? Adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Summa tabayyana, kemudian setelah itu nampak. Paham ya? Setelah itu nampak, nampak barakallahu fikum, ternyata apa? Kita lihat annahu laysa min ahli zakah. Ternyata nampak dia bukan termasuk orang yang ahli menerima zakat. Paham belum? Jadi dia sudah zakat kepada orang, dia mengira orang itu orang yang pantas mendapatkan zakat. Ternyata nampak setelah itu orang itu bukan orang yang pantas untuk mendapatkan zakat. Bagaimana zakatnya sah atau tidak? Fazakatuhu makbulah wa mubarra'ah lidzimmah. Artinya apa? Na'bar wa mubarri'ah lidzimmah. Artinya apa? Artinya zakat itu makbulah diterima dan bisa melepaskan dia dari tanggung jawab. Karena intinya dia sudah zakat. Paham ya? Sudah menunaikan zakatnya. Hanya saja dugaan dia keliru gitu loh. Paham belum? Nah, dia menduga itu orangnya orang yang berhak mendapatkan zakat. Ternyata orangnya orang kaya. Kalau orang kaya kan bukan orang yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Difahami baik-baik, disimak kitabnya. Kata beliau li'annahu bana 'ala ghalibi dhannihi, karena dia membangun di atas apa? Nah, dugaan kuat sangkaan dia. Dibangun di atas sangkaan yang kuat tadi itu. Naam. Kita lihat dalilnya. Wa yadullu li hadhi li hadha qissah ar-rajul alladhi alladhi tahaddatsa anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah seorang lelaki yang Rasulullah SAW saat itu membicarakan tentangnya. Annahu qala bahwasannya Rasulullah SAW berkata eh, maksudnya ini kisah tentang orang laki-laki tersebut ya la atasadakan al-lailata sungguh aku akan sedekah malam ini. Fakhoraja bisa bi Kemudian dia keluar dengan apa? Membawa sedekahnya. Keluar dengan membawa sedekahnya. Fa pinya fi yadi sariq. Ternyata apa? Dia meletakkan sedekah tadi kepada tangan pencuri. Paham ya? Taunya itu orang itu bukan pencuri taunya, paham ya? Jadi dia taunya itu bukan pencuri, tapi ternyata malah yang menerima pencuri gitu loh. Yang salah kan berarti bukan apa? Bukan yang sedekah sedekahnya terima karena dia niatnya pokoknya niatnya sedekah ternyata yang nerima itu pencuri posisi yang bersedekah ini enggak tahu gitu loh posisi yang bersedekah tidak tidak tahu fa asbahan nasu yatahaddatsun kemudian pagi hari manusia setelah itu berbicara berbincang-bincang usuddika lailah na'am ala sarik tadi malam disedekahkan kepada pencuri faqala alhamdulillah kemudian orang tadi mengatakan alhamdulillah segala puji untuk Allah ala sarik atas atas pencuri tersebut. Maksudnya malah bersyukur dia karena apa? Karena nanti ternyata di balik itu semuanya ada ada tujuannya. Paham ya? Ada tujuannya. Yang berikutnya lagi, la atasaddaqanna lailata sungguh malam ini aku akan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi baghi. Allah musta'an. Akhirnya apa? Dia benar malam itu sedekah, meletakkan sedekahnya kepada apa? Kepada pelaku penzina. Pelacur lah. Paham ya? Kepada perempuan pelacur, ay eh, zaniyah. Fa asbahan nas yatahaddatsun, kemudian manusia mulailah berbicara lagi, ngobrol. Tusud dikalailah ala zaniyah. Dikasih sedekah tadi malam, pelacur itu dikasih sedekah, faqala alhamdulillah ala zaniyah. Alhamdulillah sedekah tersebut sampai kepada pelacur tadi itu. Ewa, nanti kita lihat kenapa di balik itu semuanya ada hikmahnya. La atasaddaqan lailata ada yang ketiga, sungguh aku akan bersedekah malam ini Fatasaddaqa fawaqa'at sadaqatuhu fi yadi ghaniyin. Yang ketiga, akhirnya dia benar bersedekah, ternyata sedekahnya diterima oleh apa? Oleh orang kaya. Orang kaya kan nggak berhak mendapatkan sedekah aslinya. Paham ya? Orang kaya tidak berhak mendapatkan apa? Sedekah. Kita lihat di sini ternyata apa sebabnya kok setiap kali dia bersedekah keliru kemudian mengucapkan diucapkan katanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita lihat Faqala alhamdulillah ala sarik wa zaniyah wa ghani. Kemudian diucapkan alhamdulillah segala puji Allah bersedekah untuk pencuri, untuk pelacur, untuk orang kaya. Faqila lahu dikatakan kepada orang tersebut inna sadaqata inna sadaqaka nam sadaqataka qad qad qubilat. Sungguh sedekahmu sudah terima. Paham belum ini? Sedekahnya itu sudah diterima. Kenapa diterima? Amma sariqu fa la'allahu yasta'fif Nah, wa yastaghni bima a'taituhu 'an sarakah Kalau pencuri tadi kenapa kalau kita katakan katakan alhamdulillah, semoga dia itu dengan sedekah tersebut, dengan diberi sedekah tersebut, dia akan bisa menjaga kehormatannya dan merasa cukup dengan pemberian yang aku berikan tadi itu. Enggak mencuri gitu loh. Jadi yang mencuri tadi diharapkan semoga enggak mencuri setelah dikasih harta tadi itu. Nah, kita lihat lagi Wa amma zaniyah adapun pezina, pelacur tadi itu, nah fala'allaha tasta'if an zinaha. Semoga dia menjaga kehormatannya dari perzinahan karena telah dikasih uang dari itu. Wa amal ghani, adapun orang kaya fala'allahu ya'tabir fayatasaddaq. Semoga dia mau mengambil pelajaran kemudian mau bersedekah. Jadi tujuannya itu semuanya ada hikmahnya. Ada hikmah, ada tujuan di balik apa? sedekahnya kepada orang yang dohirnya seakan-akan keliru. Masa sedekah kepada pencuri, kepada pelacur, kepada orang kaya kan dohirnya keliru. Tapi ternyata di balik itu ada tujuan. Tujuannya kalau pencuri semoga apa? Merasa cukup dengan pemberian tadi sehingga nggak mencuri. Kalau pelacur semoga dia menjaga kehormatannya dengan pemberian tadi itu. Kalau orang kaya semoga dia mengambil pelajaran agar dia mau bersedekah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum ada semuanya ada hikmahnya. Ikhwani fillah azza wa jalla, jami'an. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiikum. hadzal rajul as sadaqah fi ghairi ma yurid. Ya kan? Lelaki ini ternyata apa? Meletakkan sedekahnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lakinnahu dhanna, tapi dia menyangka annahu alladhi yuridu. Dia menyangka orang yang mendapatkan nanti orang yang dia inginkan itu loh. Kan dia nggak tahu, sedekah ternyata yang menerima pencuri. Enggak tahu kalau itu pencuri. Sedekah ternyata nerima penzina atau pelacur, enggak tahu kalau itu pelacur. Sedekah ternyata nerima orang kaya, dia enggak tahu kalau itu orang kaya. Paham belum? Jadi sedekah tadi tetap diterima atau tidak? Diterima. Paham ya? Diterima. Kita lihat sini. Wa huwa annahu faqirun 'afifun wara'. Yang dia kira itu orang yang menerima zakat tadi orang yang fakir, afif, orang yang menjaga kehormatan, wara orang yang wara. Fawaqatis sadaqah fi ghairi haula. Ternyata apa? Sedekahnya nah mengenai diterima oleh selain orang-orang tadi itu. Lakin hukilalahu tapi walaupun keadaan seperti itu dikatakan oleh orang tersebut innaha qad qubilat. Innaha qad qubilat. Sedekahnya itu sudah diterima. Kenapa? Li'anna hadza kana alladhi addahu ilahi istihadu. Dikarenakan kenapa diterima? Dikarenakan dia ketika menunaikan tersebut itu istihadian istihadian berusaha eh, untuk apa? Memberikan kepada orang yang berhak ternyata keliru gitu loh. Orang kan contohnya antum lah bersedekah. Taunya orangnya miskin, antum kasih, ternyata orang kaya. Sedekah kita terima atau tidak? Diterima karena kita nggak tahu kalau dia orang kaya. Kecuali kalau itu menyengaja, menyengaja dari orang kaya antum sedekahin nggak berhak dia. Sama maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik jangan apa ya? Nah, barakallahu fikum keliru. Kita lihat sini. Amal muamalat, ingat-ingat di dalam masalah ibadah boleh dibangun di atas apa tadi? don Kalau donnya keliru, maka kembali kepada yang yang benar. Paham ya? Diklarifikasi, diralat lagi. donnya yang keliru tadi diganti yang benar. Paham ya soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian untuk masalah muamalah bagaimana? Amal muamalat adapun muamalah fal ibrah bima fi nafsil amr. Kalau muamalah yang jadikan ukuran tolak ukur patokannya adalah apa? transaksi muamalah itu sendiri, bukan dzannya. Karena antum jual beli pakai dzannya nggak enggak bisa. Anak menyangka sudah bayar tadi. Enggak bisa seperti itu menyangka, harus yakin nih bayar gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat la, la bima fi dhannihi. Bukan dibangun di atas prasangka dia bukan, tapi transaksi jelas-jelas perbuatan tersebut harus nampak. Wa in kana yuhram 'alal mukallaf an yatasarrafa ma la yadun anna lahu Walaupun diharamkan atas orang yang mukallaf terbebani syariat tadi untuk berbuat bertindak pada perkara yang dia menduga bahwasanya dia punya hak untuk berbuat. Paham Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau dalam masalah muamalah nggak bisa dengan don, harus dengan perbuatan dilihat. Transaksi ijab kabul, barangnya mana, uangnya mana, serah terima itu namanya apa? Namanya perbuatan itu transaksi namanya. Nah, itu dilihat. Tapi kalau membangun muamalah dia atas dzan benar. Antum jual beli kok pakai dzan. Ya, ana sudah mengira sudah bayar tadi. Penjualnya itu ngomong sudah mengira menyangka sudah tak kasihkan barangnya. Enggak bisa. Kasihkan barangnya nampak, uangnya pun dikasihkan. Faham maksudnya ya? Naam. Muhammad Aziz, eh kita lihat, wa min amsilati hadil qaidah ini contohnya. Termasuk contoh-contoh untuk kaidah ini dalam masalah muamalah, rajulun ba'a milka Zaidin biduni tawkilin minhu, Allah. Ada orang menjual sesuatu miliknya Zaid. Padahal Zaid tidak mewakilkan, tidak apa? Mewakilkan kepada orang tadi itu. Paham belum? Zaid punya barang dijual sama orang. Dalam keadaan Zaid tidak mewakilkan, enggak mewakilkan itu maksudnya enggak masrahkan, barangnya enggak dipasrahkan nih antum jualkan enggak ngomong itu. Nah, wa biduni walayatun alaih dan bukan kekuasaan dia juga. Orang ini menjual barangnya Zaid dalam keadaan dia enggak diwakili, enggak dipasrahkan kepada dia juga dalam keadaan apa? Dia juga bukan penguasa. Kita lihat, summa lamma ba'ahu tabayyana anna Zaidan qad Ternyata setelah dijual sah jual belinya, ternyata nampaklah perkaranya ternyata, ternyata Zaid itu sudah meninggal. Zaid sudah apa? Sudah meninggal ternyata, bukan bukan orang yang hidup, sudah meninggal. Barangnya Zaid dijual sama orang yang masih hidup ini loh. Wa kana huwa alladhi yarithu. Nah, ternyata yang jual ini adalah orang ahli warisnya. Paham ya? Jadi enggak masalah kan seperti itu. Nah, memang barangnya Z tapi kan sudah meninggal Z. Wal bai' waqa'a ba'da mauti Z. Jual beli ini ternyata apa terjadi setelah meninggalnya Zaid. Fa bai'uhu sahih. Maka menjual barang ini sahih karena Z sudah enggak ada. Dan sudah dia mendapatkan warisan itu. Nah, barakallahu fikum. Ma'annahu hina ba'ahu ya'taqid annahu mulku ghairih. Padahal ketika dia menjualnya dia meyakini bahwasanya itu milik yang milik orang lain. Contohnya gini. Ada seorang bapak meninggal dunia, rumahnya ditempatin rumahnya punya bapak, ya enggak? Anak-anaknya mau bagi warisan itu loh, jual rumahnya. Rumah itu kan rumah peninggalan bapak. Aslinya milik siapa berarti? Milik bapak. Nah, ketika menjual dia kan meyakini itu milik bapak. Nah, itu loh. Berarti menjual barang orang lain kan? Tapi ternyata ini ahli warisnya yang jual, enggak masalah. Apa maksudnya? Eh, na'am barakallahu seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Li'anal ibrata fil muamalat bima fi nafsil amr. Karena yang namanya jadikan patokan dalam masalah transaksi muamalah ini adalah fi nafsil amr yaitu pada transaksi itu sendiri dilihat. Pada perbuatan muamalah itu sendiri dilihat. Bukan don. Kalau don enggak dipakai di sini. Lakin idza kana qad Tapi kalau dia itu ternyata apa? Menjual barangnya z itu mencuri. Dia mencuri bukan harta warisannya dia menjualnya mencuri, barang curian dia tu, dia jual, fahuwa asimun ala niyatil fi'il, maka dia berdosa. Eh? dia berdosa dikarenakan apa niatan perbuatan tadi mencurian dia mencuri. Wa amal fi'il na fatabayyana annahu sahih. Eh, adapun perbuatan tersebut nampak bahasanya dibenarkan, jual belinya sah. Eh, jual belinya sah, ijab kabul, cuman dia berdosa karena yang dia jual itu barang curian. Paham belum? Ya, kalau yang pertama tadi kan bukan barang curian, memang yang menjual itu ahli warisnya gitu loh. Ingin dibagikan warisannya. Faham maksudnya nih, bisa Ya, berikutnya Rajulun ba'a malan li syakhsin. Ada orang menjual harta punya orang lain. Ada orang menjual barang atau menjual harta milik orang lain. Nah, kita lihat. Wa kana sahibul mal sahibul mal qad wakalahu fil bai'. Ini penting kalau ini. Dan saat tersebut pemilik harta sudah mewakilkan, aku wakilkan barang ini aku jualkan. Jadi dipasrai, antum dipasrai untuk menjual barang itu loh. Aku wakilkan, aku pasrahkan barang ini kamu jualkan. Berarti orang yang menjual ini menjual barang orang lain atau menjual barang milik dia? Menjualkan barang orang lain, tapi kan sudah diwakilkan. Faham belum ini? Gambarannya paham belum? Antum ditugaskan, diwakili, dipasrahkan barang untuk menjual. Barang itu milik siapa? Milik antum atau milik orang lain? Eh? Milik siapa? Orang lain, bukan milik dia. Dia hanya menjualkan. Nah itu kita lihat. Kata beliau, "Lakinnahu lam ya'lam," tapi dia enggak tahu. Dia enggak tahu lam ya'mal lam ya'lam bil wakalah hatta ba'ahu. Dia enggak tahu kalau dia ternyata nih nah barakallahu fikum dipasrahkan barang agar dia menjualkan. Dia enggak tahu itu keadaannya. Dia enggak tahu kalau dia itu ternyata apa? Nah, mendapatkan apa? Mendapatkan tugas eh, untuk apa mewakili menjualkan barang tersebut dia enggak tahu. Fahuna naqul, di sini kita katakan innal bai'as sahih, jual belinya sah. Jual belinya apa? Sah. Naam. Li'annahu waqa'a mimman yaqumu maqamal malik. Karena dia di situ apa? Dia di situ terjadi eh, jual beli tersebut terjadi dari orang yang kedudukannya seperti kedudukan pemilik. Contohnya gini. Ada rumah milik si A, Si A masrahkan oleh si B. Si B, tolong jualkan rumahku. Seakan-akan rumah itu milik siapa seakan-akan? Si B. Karena si B kedudukannya seakan-akan pemiliknya karena dia menjualkan barangnya itu loh. Paham belum? Jadi dia bebas menjualkan bebas. Karena sudah dipasrahi oleh si A, tolong jualkan rumahku. Wahai si B, kata si B, siap katanya. Naam, ewa katanya. Ya udah berarti si B ini seakan-akan kedudukannya pemilik rumah tadi itu. Paham belum? Walaupun bukan pemiliknya kan itu naam. Kita lihat karena Taukil ini bab taukilnya penting. Bab taukil mewakilkan, menugaskan, memasrahkan suatu pekerjaan atau perbuatan itu ya. Naam. Lihat, wa in kana hinal bai' lam ya'lam bil wakalah. Walaupun ketika dia menjual tersebut dia enggak tahu kalau dia itu ternyata apa? Nah, sudah diwakilkan atau sudah nah, dijadikan apa? Nah, barakallahu fikum perantara atau perwakilan dia enggak tahu. Taunya masih menjual barang orang lain kan itu. Nah, itu apa dia yang dikatakan sah-sah saja. Kesimpulannya barakallahu fikum di dalam masalah suatu ibadah, di dalam masalah ibadah dan semisalnya ibadah ya bukan muamalah ya, itu terkadang dibangun di atas apa tadi? Don, kalau ibadah. Antum takbiratul ihram don, Antum bersuci tahir taharah don, ya enggak? Antum gerakkan tangan ketika ibadah-ibadah yang don, Paham belum? Nah, Don itu ingat ya, Don itu suatu dugaan, sangkaan kemungkinan besarnya itu benar itu Don namanya. Kemudian kalau masalah muamalah enggak boleh pakai Don, Karena kalau masalah muamalah harus menyaksikan itu transaksi ini barangnya mana, harganya berapa, mana barangnya, mana uangnya, ya enggak? Kalau antum pakai Don rusak dalam masalah muamalah jual beli pakai Don. Masalah pernikahan pakai Don ya rusak itu loh. Aku menyangka tadi udah kasihkan mahar kata Enggak ada menyangka atau enggak menyangka maharnya harus nampak itu loh. Dalam artian sebutkan situ. Walaupun kontan atau kredit, mahar itu boleh kredit boleh. Intinya dibayarkan nanti. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil satu lagi. Qala summa qala an nah mustadna mustadrikan. Kemudian berkata an nadhim siapa an nadhim sini? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau berkata dalam keadaan memberikan apa? Memberikan enam tambahan sedikit mengenai don kemarin itu atau mengenai don. Don itu kan bisa keliru bisa enggak? Don itu dugaan sangkaan kemungkinan besarnya apa? Kemungkinan besarnya apa? Benar. Tapi bisa keliru nggak? Bisa. Perhatian baik ini ya. Dzanir dugaan, sangkaan kemungkinan besarnya benar, tapi bisa keliru gitu loh. Nah, terus bagaimana kalau keliru? Nah, itu kita lihat sekarang nih. Perhatian baik itu. Lakin ida tabanya dzannu khata, fa abrid sahihil khata. Akan tapi kalau nampak zonnya itu keliru, maka berlepas dirilah. lepaskanlah tanggung jawab tadi itu Naam dan benarkanlah kekeliruan. Paham belum? Antum menduga menyangka salatnya sudah e, dua rakaat padahal satu subuh kan, menyangka menduga. Ternyata keliru antum baru satu rakaat. Paham ya? Berarti apa? Tambah satu rakaat lagi. Paham maksudnya nih? Paham belum? Eh, wah ini penting sekali ya, jangan sampai antum enggak paham. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, hadzal istisna' ibn 'ala syatr al-awwal. Pengecualian pengecualian ini kembali kepada apa? Kembali kepada pembahasan yang pertama kemarin. Pantun yang pertama kemarin, masalah apa? Don. Nah, minal bait as-sabiq dari pantun yang telah kita yakni fil ibadat, dalam masalah ibadah, bukan masalah muamalah ya, masalah ibadah. Faida buniyat faida buniyat ala dhon wa tabayyana dhon khata perhatikan ini kalau ibadah sudah terlanjur dibangun di atas dhon Eh, kalau suatu ibadah sudah terbangun di atas don, terlanjur ya. Kemudian nampak ternyata donnya keliru. Sudah membangun ibadahnya di atas don, ternyata nampak kalau donnya itu keliru. Fa'abri az-zimmah, maka nam sucikanlah, berlepas dirilah dari tanggungan tadi itu. Bagaimana caranya? Bimata ubri'uha? Bagaimana kita dengan cara apa kita bisa berlepas diri? Qala sahih al-khata. Artinya apa? Yang keliru itu benarkanlah. Paham belum? Yang keliru itu benarkanlah. Kita lihat apa maksudnya sini. Hadil jumlah bayanun liqaulihi. Kalimat ini penjelasan untuk ucapannya fa'abri dhimmah. Idza tabayyana anna hadzal dzan khata. Kalau nampak jelas bahwasanya dzan ini ternyata keliru, wajib 'alaika an ta'uda ila shawab wa tubri Masya dhimmah masyaallah. Berarti wajib bagimu untuk kembali kepada jalan yang benar dan kamu sudah berlepas diri tanggung jawab. Caranya kembali dulu, rujuk dulu. Paham ya? kembali kepada jalan benar. Jangan membangun di atas dan lagi. Doanya keliru tadi. Wa hadza idza kana mimma yumkin tadarukuhu wa talafi wa talafihi ka an yakun khata' al-mabni 'ala dhann fi tarki wajibin. Perhatikan Bapak ini. Hal seperti ini kata beliau, hadza idza kana hal seperti ini apabila mimma yumkin apabila termasuk perkara yang mungkin tadarukuhu. Ini. Mungkin untuk mengeceknya dan menelitinya dan mungkin kekeliruan tersebut terjadi seperti apa? Kekeliruan yang dibangun di atas dan dalam meninggalkan suatu kewajiban. Paham Contohnya gini. Antum menyangka mengira sudah masuk waktu. Paham ya? Karena berdekatan sudah masuk waktu duhur ini anak kira sudah masuk waktu duhur. Ternyata belum masuk waktu. Sholat duhur antum. Paham ya? Ternyata belum masuk waktu. Antum sudah terlanjur sholat duhur, ternyata belum masuk waktu. Sah enggak sholat duhurnya berarti? nggak sah karena donnya keliru. Berarti apa caranya? Yang tadi dianggap sudah nggak jadi, ulangi lagi salat duhur yang tepat waktu pada waktunya. Paham belum? Karena meninggalkan kewajiban kan salat duhur kan wajib. Paham belum ini? Ewa, kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, fayu'idu makana shafihi khilaf dhannih. Maka hendaknya dia mengulangi, mengulangi nah barakallahu fikum kalau seandainya yang benar itu menyelisih apa dugaan dia. Yang benar menyelisih dugaan dia. Kan dia menduga sudah masuk waktu, menduga sudah masuk waktu salat duhur akhirnya dia. Ternyata belum masuk waktu. Salat duhurnya sah belum? Sah, sah belum? Eh, sah belum? Belum. Karena hanya dugaan yang keliru tadi itu. Maka cara cara berlepas dirinya bagaimana? Yang tadi itu dianggap dianggap salat sunnah sudah. Nanti ketika waktu salat duhur datang baru salat duhur lagi, diulang lagi. Paham belum? Berarti kan kita meluruskan, membenarkan yang keliru tadi. Naam. Amal muharram fataktafi at-taubah minhu. Kalau muharram perkara yang haram cukup tobat, Enggak perlu antum mengulangi berbuat haram lagi enggak perlu, cukup tobat. Naam barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Karajulin sallaku bainal waqti as salata al waqti. Seperti orang yang salat sebelum waktunya masuk. Sebelum waktu kubel berarti menunjukkan sangat dekat dengan waktunya yang masuk itu. Kalau kabelah kan jauh. Kalau kubel itu kan tasghir. Jadi benar-benar dekat itu ya. Nah, kubel ini kan isim tasghir dari kabel Jadi seperti orang yang sholat menjelang waktunya. Hampir-hampir masuk waktunya tapi belum masuk. Hampir-hampir masuk waktunya tapi belum masuk. Berarti sholatnya di, dianggap sah belum? Kalau belum masuk? Belum, walaupun hampir masuk. Karena belum masuk. Kita lihat. Falyu'idis sholata ba'dal waqti, maka hendaknya dia mengulangi salat setelah waktu. Setelah waktunya masuk baru mengulangi salatnya. Qulna Qubail lam naqul qabla, ini penting dalam bahasa Arab ini. Kami katakan Qubailun, Qubail dan kami enggak mengatakan qabl sebelum waktu karena Qubail dekat. Qubail. Mata satati yakin akhi insyaallah saati indakum Qubail dzuhur. Qubail adzuhur berarti apa? Mendekati salat dur. Paham ya? Kalau kau belajar zuhur kan sebelum salat zuhur, panjang waktunya. Tapi kalau kubail, tahu kubail nggak, Kubail tasghir. Jadi benar-benar mendekati zuhur. Paham maksudnya ini? Paham misal? Alhamdulillah. Ayo kita lihat lagi. Nah, kalau fikum. Apa kata-kata beliau situ? Li'annahu la yumkin an yaghlib 'ala dhannih anil waqta dakhala illa idza shalla qabla waqt. Karena enggak mungkin Eh? Tidak akan mungkin dia apa? Nah, dia akan menguatkan dugaan atau sangkaan dia bahwasanya waktu telah masuk kecuali kalau sholatnya itu sebelum waktu. Dan kecuali kalau sholatnya itu mendekati waktunya baru menyangka sudah masuk. Ini jangan-jangan sudah masuk ya. Karena sudah mendekati waktunya ternyata belum masuk gitu loh. Kalau jauh ya nggak mungkin kan jam 10 pagi. Jangan-jangan ini udah waktu sudah masuk duhur. Mungkin nggak jam 10 pagi dia membangun donnya. Enggak mungkin jam 10 pagi membangun donnya, jangan-jangan ini sudah masuk salat zuhur. Kejauhan enggak? Kejauhan. Ini dia membangunnya ketika benar-benar masuk, benar-benar mau masuk salat zuhur. Jadi dekat sekali itu ya. Ewa, ternyata sangkaannya donnya keliru. Kalau keliru tinggalkan yang keliru tadi langsung menuju yang benar. Begitu masuk waktunya ngulangi lagi salat zuhur. Paham belum ini Abdul Aziz? Abdullah mafhum? Abdullah? Abdullah satunya? Oh, nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum kata beliau sini, amma an yusalliya fi duha, adapun kalau dia itu salatnya salat duhurnya pada waktu duha, qabla dhuhri bi waqtin tawil. Iya enggak? Kalau waktu duhur, karena antum salat duhur jam sekarang, jam 9 lah, salat duhur. Antara jam 9 dengan salat duhur waktunya masih panjang enggak? Panjang. Nah, antum menyangka wahana zon ini, ana nyangka menduga ada masuk waktu duhur ini. Tak salat sekarang aja lah jam 9 salat dia salat duhur. Bagaimana seperti ini? Hah? Bagaimana Handalah? Diterima enggak salat zuhurnya? Enggak terima karena dhannya menyelisih. Dugaan dia dhannya ini menyelisih, keliru. Sehingga apa? Tinggalkan yang keliru tadi, begitu masuk waktu zuhur mulai lagi. Jangan ngomong anak itu sudah zuhur kok jam berapa? Jam sembilan pagi. Lah kok bisa? Kan dibangun adzan katanya. Dhannya kok jauh sekali dan apa namanya itu? Paham ya? Namanya dhan marjuh namanya ya. Seperti itu enggak diperbolehkan. Jadi zan itu muncul terkadang seringnya itu kubail. Kubail itu benar-benar waktunya sudah mendekati gitu loh. Dia menyangka sudah masuk ternyata belum masuk karena mendekati. Paham belum? Tapi kalau jam 9 pagi antum antum apa? mengendon. <laughs> Paham ya? Dalam artian antum membangun dan antum di pagi yang jam 9 lah. Antum menduga wah ini kayaknya sudah masuk duhur nih. Antum don di jam 9 itu. Gimana? Jauh enggak kira-kira? Jauh sekali. Jelas kita katakan enggak sah salatmu. Masa salat duhur jam 9? Belum pernah ada ceritanya kan itu. Paham ya? Seperti itu. Mahum irbat. Ayo kita lihat lagi. Sedikit lagi ya. Kata beliau wa huwa ya- na'am wa huwa yadun anna dhuhra qad dakhala <laughs> qad dakhala waqtah. Dia mengira zuhur sudah masuk waktunya. Pada waktu duha. Jam 9 pagi dia mengira setelah zuhur sudah masuk waktunya. Fa hadza wuqu'uhu ba'id. Yang seperti ini terjadinya sangat jauh. Salat zuhur jam 9 salat apa? Anak ana apa membangun kok katanya enggak bisa. Lakin lau shalat kubail waqt ini penting kubail bukan qabl kubail. Akan tetapi kalau dia itu solatnya itu mendekati waktu, mendekati masuknya waktu, kubail itu berarti benar-benar mendekati masuknya waktu. Dhannan minhu, dugaan sangkaan darinya anal waqta qad dakhala, waktu sudah masuk. Menduga menyangka waktu sudah masuk. Summa tabayyana annahu lam yadkhul, ternyata nampak pada dirinya ternyata belum masuk waktunya. Qala falyu'iddis salata ba'dal waqti maka hendaknya dia mengulangi sholat setelah waktunya masuk wa takunu sholatul ula nafilatan lahu sholat yang pertama tadi yang dia nggak sah tadi jangan di, jangan dibuang tapi diniatkan apa sholat sunnah paham belum sampai-sampai para ulama memberikan contohnya antum sholat subuh di tempat orang awam biasanya mereka duluan kan sholat, sholat subuhnya ya enggak nah itu kalau antum takut fitnah sholat bersama mereka boleh tapi diniatkan sholat apa sunnah Nanti ngulangi sendiri ketika masuk waktu gitu loh, paham belum? Atau masuk ke masjid ini jam empat seperempat udah sholat subuh ya. Antum kalau nggak sholat situ nanti dituduh ini kayak teroris, kayak khawarij, saya nggak pernah sholat jamaah ini. Antum boleh sholat jamaah sama mereka, tapi ingat diniatkan sholat apa? Sunnah. Nanti kalau udah masuk waktunya baru sholat sendiri. Ini kalau takut khawatir terjadi fitnah. Tapi kalau kampung itu kampung cuek, kampung cuek, kampung egois, eh, nggak peduli pokoknya mau sholat silahkan yang mau tepat waktu pun urusan dia nggak ada masalah, ya antum datang tepat waktu. Walaupun sholat sendirian. Karena sholat tepat pada waktunya walaupun antum sendirian itu tetap diterima daripada sholat jamaah tapi belum masuk waktunya. Sholat jamaah kalau belum masuk waktunya nggak diterima gitu loh. Faham ya? Ini penting sekali. Ada pun contoh yang lain insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil